Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dia zat yang paling layak untuk dipuji, dihormati, dicintai dan juga ditakuti. Karena memang dia zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Dan dia pula zat yang maha perkasa, maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita selalu yakini dengan kalimat La ilaha illallah. Dan juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, orang yang paling suci jalur nasabnya, paling sempurna fisik dan akhlaknya. Dan dengannya lah Allah subhanahu wa ta'ala menutup risalah langit. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan uh, dia pemimpin anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat wajar sebagai pengikutnya kita selalu membacakan salam hormat ini. Baik, pertemuan perdana kita ini membahas kitab Riyadus Salihin. Jadi kita akan membahas kitab dan kitab ini namanya Riyadus Salihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dalam kajian, pengajian seperti ini yang paling pantas dan paling cocok memang adalah kajian kitab supaya setiap pertemuan tidak butuh cari judul baru lagi. Dia continue dan memang <clears throat> buku ini membahas tentang al-wa'ad wal-wa'id. <clears throat> Maksudnya adalah al-wa'ad janji positif Allah di setiap ibadah yang kita kerjakan dan al-wa'id adalah ancaman Allah di dosa yang kita kerjakan. Setiap orang muslim kalau ingin rajin berbuat ibadah, kalau Bapak Ibu ingin rajin ibadah, maka kata kuncinya satu, mencari tahu al-wa'ad. Tadi yang saya bilang, janji positif Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan. Misal, mau rajin sholat malam, biar nggak bunyi biar nggak bunyi jam beker bisa bangun. Caranya baca tentang janji Allah di sholat malam. Misal saya dapat apa sih kalau saya sholat malam? Nanti kalau kita baca 5-6 hadis, maka secara otomatis kita akan termotivasi secara kejiwaan untuk bangun. Dan ini biasanya bahasa ceramahnya fadilah, ya, fadilahnya. Jadi seperti apa sih fadilahnya? Makanya kita temukan nanti di buku yang kita bahas ini semua ada fadilah baca Quran, fadilah haji, fadilah umrah, fadilah sodaka, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah macam-macam. Ya, itu berarti janji positif Allah di ibadah itu. Dan kita dalam Islam bukan cuma boleh, memang dianjurkan dan ibadah itu akan sempurna kalau memang kita hubungkan antara ibadah itu dengan janji Allah. Bolehkah saya sholat untuk masuk surga? Bolehkah saya sodaka untuk menambah rezeki? Bolehkah saya bakti dengan orang tua supaya Allah berikan saya anak juga yang berbakti? Jawabannya memang harus begitu. Memang harus kita ibadah mengejar janji Allah. Karena dengan mengejar janji Allah berarti kita yakin kepada Allah. Banyak orang ibadahnya hambar karena dia nggak kejar ini. Ya. Sholat ya sebuah rutinitas saja sodakoh ya hanya karena merasa ibah saja dengan orang yang dia harus bantu. Gitu ya. Tapi kalau dia tahu di situ diikutin dengan keimanan dia ternyata ada sesuatu yang akan saya dapatkan, maka akan ter, ter, terbawa dia kepada konsentrasi bahasa ceramahnya khusyuk. Ya. Orang akan khusyuk karena dia mengejar sesuatu yang dikejar. Seperti misalnya nanti kita bahas misalnya bab sholat akan ada bagaimana caranya supaya konsentrasi khusyuk. Kiat pertama adalah harus dia mengetahui apa yang dia dapatkan dalam sholat itu. Contoh, setiap gerakan dan setiap bacaan akan bernilai pahala. Ya. Ada balasan. Maka kalau orang memahami kalimat ini sederhana saja, maka dia tidak mau sia-siakan gerakannya salah, ataupun ada bacaan yang luput karena dia mengkhayal. Akan ditepis semua sama dia, karena dia akan mengejar target maksimal, gitu kan? Jadi mengetahui janji Allah di sebuah ibadah adalah satu hal yang membawa pada kesempurnaan ibadah. Itu namanya al-wa'ad. Sama halnya kalau kita balik lawannya, al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang dilakukan. Kalau ada seseorang misalnya suka bohong, berzina, atau dosa-dosa apalah yang Allah larang. Kemudian dia ingin tinggalkan. Saya mau berubah gimana caranya? Caranya sederhana, cari al-wa'id. Ancaman Allah di dosa itu. Jadi kalau orang zina diapain, orang kalau eh, apa namanya dusta diapain gitu ya. Nanti ada ada kena laknat, ada ancaman, ada siksa kubur, nanti ada siksa neraka, segala macam siksaan ini akan disebaca. Lima enam hadis saja kita baca akan berhenti karena wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Wahyu berbicara dengan hati manusia. Jadi kita akan terkontrol dan meninggalkan dosa karena tahu ada ancaman Allah itu akan memaksimalkan kita meninggalkannya. Kita tidak akan setengah-setengah. Nggak akan terulang lagi. Sekali tinggalin zina kita tinggalin selamanya. Karena memang kita tahu di situ ada ancaman dan itu ya, menyentuh hati kita. Itu namanya al-wa'id. Ya. Salah satu buku yang sangat lengkap membahas masalah al-wa'ad dan wa'id adalah buku ini. Makanya buku ini saya pilih kemarin karena memang buku ini belum kita bedah, ya saya di pengajian saya yang lain. Dan buku ini memang sudah sangat masyhur, hampir eh, satu satu, mungkin salah satu buku yang dalam hampir semua bahasa ada buku ini. Hmm. Dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, dalam seluruh bahasa, bahkan dalam bahasa-bahasa negara terpencil pun di Afrika sudah diterjemahkan. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya ya kepada Imam Nawawi rahimahullah. Beliau seorang ulama yang meninggal masih umur di bawah 40 tahun dan belum menikah karena sibuk dengan tutut ilmu. Saking cintanya dengan ilmu sampai dikatakan beliau kalau tidur malam hari sambil berdiri sandarin di tubuhnya di tembok, kaki kanannya e, dilipat, disandarkan ke tembok dan kaki kirinya berdiri. Lalu beliau sambil pegang buku, sambil tidur. Kalau bangun baca buku. Ya. Sampai seperti itu dia membaca buku. Makanya karya tulisnya sangat banyak. Beliau lebih daripada 4 judul, 40 judul buku, semua tulisan beliau. Dan buku-buku yang sangat bermanfaat. Di antaranya buku yang kita pelajari ini. Ya, buku yang kita pelajari salah satu buku beliau. Buku ini berjudul Riyadus Salihin. Riyad itu artinya e, taman. Ya. Jamak daripada Raudah. Yang berarti taman. Salihin jamak daripada orang-orang saleh. Ya, maksudnya adalah taman-taman yang sejuk bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang saleh. Itu intinya daripada bahasan ini. Baik, saya beri berbagi trip Bapak Ibu sekalian, eh, apa yang kita harus lakukan kalau kita memiliki buku? Mungkin seseorang di antara kita sudah sering beli buku. Mungkin pada saat dia tertarik judulnya lalu kita beli. Pertanyaannya, sudah dibaca belum? Kan nah, kebanyakan kita tidak membaca. Kenapa? Saya ajar mahasiswa saya kalau saya ngajar di kampus, maka saya sampaikan, cara yang paling pertama beli buku, gitu kan. Maksud saya di pengajian juga termasuk saya sudah sampaikan. Kalau pertama beli buku, setelah dibuka plastiknya, kayak ini sekarang kita buka plastiknya, gitu kan. Maka yang paling pertama sebelum ditaruh di rak, buka daftar isi. Daftar isi dulu. Karena daftar isi adalah kerangka fikir. Ada apa di buku itu? Kita akan tahu isi buku itu apa saja, gitu kan? Dari daftar isi. Nah di daftar isi ini mana yang paling menyentuh itu buku butuh untuk membaca daftar isi paling lama 10 menit. 5 sampai 10 menit. Lihat kira-kira yang paling nyentuh yang mana sih? Bab apa gitu ya. Ditandain. Sebelum taruh di rak, loongkan 10 menit lagi baca itu. Insya Allah dengan ini nanti Bapak Ibu akan penasaran ngulangin baca buku itu lagi. Dan buku biasanya kontinu ya. Bahasan buku itu biasanya bersambung. Maka ini cara yang paling sederhana agar buku itu memang terbaca. Nah, trik yang lain adalah seperti yang kita lakukan sekarang, dibedah. Didatangkan seorang guru, ustadz yang mengajar lalu dibedah. Karena buku setebal ini biasanya orang tidak semuanya mau baca. Walaupun isinya sangat luar biasa, gitu kan. Bapak Ibu kalau sudah mempelajari buku ini dan tamat, itu sangat luar biasa ilmu yang didapatkan. Tapi memang tidak bisa kitab itu dibaca sendirian. Kalau kitab harus ada panduan, gitu kan. Karena kadang-kadang ada hadis yang kita tidak paham atau mungkin kita akan memahami makna yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan ayat atau hadis yang sedang dibahas. Baik, jadi buku ini sangat bermanfaat sekali karena akan membahas al waadu wal-wa'id. Judulnya juga sangat menarik, penulisnya juga adalah seorang alim ulama dan kita akan mulai buku ini saya akan silakan dibuka daftar isi ya. Daftar isi. Kalau antum nggak pakai bukunya, sudah habis. Masih ada. Hah? Oh. dari pakai dulu itu. Hmm. Pakai buku nggak? Baik, di daftar isi di sini dibuka daftar isi dulu ya. Kita mulai dari daftar isi. Kita akan lihat di sini dalam pembukaan disebutkan oleh penulis bab ikhlas dan menghadirkan niat. Kemudian ada bab taubat, bab sabar, ya. bab sidik, jujur dan juga benar. Bab merasa selalu diawasi oleh Allah. Bab takwa, kepatuhan kepada Allah. Bab yakin dan bertawakal. Kemudian bab istiqamah, bab memikirkan kebesaran makhluknya Allah supaya mengenal Allah. Kemudian mengenal negeri akhirat, ya, perkara-perkara yang berhubungan dengannya, memangkas angan-angan yang terlalu berlebihan dalam urusan dunia, membersihkan jiwa, membawanya untuk istiqamah, bagaimana bisa istiqamah di jalan Allah. Bab bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya. Kemudian ada bab mujahada. Mujahada itu melawan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bagaimana e, perbuatan dosa itu bukan hanya sekedar ditinggalkan, tapi memang dilawan pada saat godaannya datang. Ya. Itu nanti ada bahasannya, bab anjuran, menambah amal kebaikan, dan seterusnya. Semua ini akan membahas tentang bab-bab yang menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Sampai nanti bisa dilihat ada poin saking lengkapnya dilihat di poin 35 ya 36 ada bab hak suami istri ya, bab menafkahi keluarga, bab infak dari sesuatu yang disukai dan baik. Seterusnya nanti ada bahasan-bahasan tentang masalah rumah tangga juga di sini. Ini semua akan kita lihat banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bab yang baik dan ada juga ancaman-ancaman dari perbuatan buruk. Kita pindah misalnya, pindah lagi ke setelahnya poin ke-84 ya. Saya tidak baca semua tentunya. Kita mulai masuk di kitab pertama, eh, kitab adab. Adab itu kemasan. Jadi misal gini, kalau kita punya, kalau ibu-ibu misalnya mau hidangkan nasi goreng. Dalam kondisi nasi goreng di wajan, habis digoreng, mau dihidangkan, ada dua piring. Yang satu piring nasi gorengnya disendok, diserakin. Berserakan, acarnya ditaruh sembarangan saja, mungkin telur coploknya ditaruh sembarangan, gitu kan? Piring satu. Piring yang satu lagi dicetak. Dibuat cetakan, ditata sedemikian rupa, padahal dari wajan yang sama. Kira-kira yang mendorong kita untuk makan yang mana? Yang dimakan yang mana? Yang kedua tentunya, kan gitu. Akan mendorong kita lebih mau untuk membelinya. Gitu. Ya, kemasan ini namanya adab. Kemasan ini namanya adab. Jadi sebenarnya perbuatannya sama. Yang sedang jadi target sama, tapi dikemas. Beda orang bangun sholat malam, dia bangun, memang dia persiapkan sebelum tidur, saya ingin sholat malam. Bangun misalnya jam 4 subuh, sebelum subuh satu jam, setengah jam, kemudian dia bangun misalnya. Kemudian dia mandi, dia wudhu, baju yang dipakai bersih, badannya nyaman, sejadahnya bersih. Itu kemasan namanya, itu adatnya. Nah, orang seperti ini beda dengan orang bangun dalam kondisi masih ngantuk, cuma main udu aja langsung, atau mungkin apalagi kalau dalam kondisi tempatnya panas, dia keringatan, kan beda. Nah, ini adab namanya. Ada kitab adab. Nah, kitab adab ini kita akan bahas nanti. Di sini disebutkan ada adab, misal di kitab adab itu bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya. Kemudian ada bab menjaga rahasia, bab perjanjian dan menepati janji dan seterusnya. Yang kedua, adab makan dan minum. Bagaimana kemasannya, tata keramahnya. Kemudian nanti di sini akan ada tentu tata caranya, membaca bismillah, seperti apa cara makannya, duduknya, dan seterusnya. Ini wadah-wadah yang boleh, wadah yang tidak boleh akan dibahas nanti. Ada kitab pakaian. Pindah di sebelahnya, poin nomor tiga. Nah ini anjuran memakai pakaian, warnanya, ya kemudian jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipakai oleh para istri beliau dan seterusnya. Yang keempat ada kitab adab tidur, ya. berbaring, duduk, bermajlis, menjadi teman dalam majlis dan tentang mimpi. Ini nanti akan ada penjelasan yang panjang lebar. Jadi nanti akan kita masuk misal bab mimpi. Bagaimana membedakan antara ru'ya, mimpi yang memang petunjuk dari Allah dengan hilm, Hilm itu mimpi dari syaitan. Ya. Nanti ada bahasan sendiri di situ. Kemudian ada poin kelima, kitab salam. Nah, kitab salam ini adalah bab keutamaan salam dan bagaimana menyebarkannya dan semua yang berhubungan dengan hukum-hukum masalah salam ini. Ya. Kemudian poin keenam, ini semua masih daftar isi ya, diikutin aja, saya masih jelaskan daftar isinya. Poin keenam nanti kita akan bahas kitab membesuk orang sakit kalau kita menjenguk orang sakit, ya, fadilahnya apa saja. Kemudian mengantar jenazah, mensolati dan menghadiri penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburan setelah penguburannya. ini semua berhubungan dari sakit sampai mati, kan gitu. Apa saja yang dibutuhin di situ, adab-adabnya dalam agama Islam. Seperti apa sih? Ya, bagaimana kalau orang sakit, kita dapat apa kalau mengunjunginya? Kalau orang sakitnya, bagaimana menghadapi penyakit itu? Ya agar bisa sembuh. Kalaupun sampai meninggal, bagaimana memahaminya agar orang keluarganya tidak perlu berlebihan dalam bersedih, gitu kan? Karena memang mati sebuah pintu yang setiap orang akan masuk ke dalamnya, tidak bisa tidak. Orang beriman akan bahagia karena dia tahu mati itu akan membawa dia kepada kehidupan abadi yang akan selamanya dia menikmati hasil kerjanya di dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan kalau orang sudah memahaminya. Nanti di bab ini kita akan menekankan dan memberikan gambaran bagaimana bahagianya orang beriman justru menyambut kematian. Karena dia tahu itu justru kehidupan abadi yang selamanya umurnya tidak akan berkurang. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang mukmin kalau masuk surga kehidupan abadi di sana nggak ada lagi capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang, nggak ada beringus, nggak ada meludah, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil semua makanan dan minuman yang dikonsumsi akan keluar dalam bentuk keringat yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, yang itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Semuanya laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam 60 siku ke langit, 27 setengah meter. Semua perempuan akan seperti Hawa ibunya 40 siku ke langit, 17 setengah meter. Itu poster-poster yang di akhirat nanti. Gak ada lagi masa tua, semuanya standar umurnya 33 tahun. Ya. Kalau ada bayi meninggal umur 2 bulan, dan nenek-nenek atau kakek kita meninggal 100 tahun, tetap kita ketemu di surga 33 tahun. Nggak lebih sehari, nggak berkurang sehari. Itu akan panjang lebar kita jelaskan nanti tentang masalah bagaimana kita memahami itu dan itu menjadi target. Sementara bukan dunia menjadi target utamanya. Akan ada bahasan berhubungan dengan masalah itu. Kemudian ada yang ketujuh kita adab bepergian, safar. Sholat jamak kasarnya, ya. Bagaimana hukum berpuasanya, bagaimana harus ada amir safar, ya. Ada adab-adab dan tata kerama yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketujuh ada kitab keutamaan-keutamaan seperti keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan menghafal Al-Qur'an. Kemudian ada keutamaan wudhu, azan, sholat, sholat subuh. Ini semua bab fadilahnya, bab amal eh, al-wa'ad tadi, janji positif Allah. Ini hampir semua ibadah, dimulai dari sholat, dari puasa. Ini panjang sekali penjelasannya. Ya, sampai ke poin 231. Diikutin poinnya 231 itu semua bab fadilah sholat, fadilah puasa, ya, termasuk nanti puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kesembilan kitab i'tikaf. 10 akhir Ramadan kita tahu ada ibadah i'tikaf, mengikat diri di masjid. Di situ nanti ada, ada penjelasan tentang i'tikaf itu sendiri. Apa sih kelebihannya? Masuk ke poin 10 kitab haji. Haji seperti apa? fadilah-fadilahnya, keutamaannya. Tentu buku kita ini bukan membahas masalah hukum ya. Kitab ini membahas tadi saya bilang al-wa'ad wal-wa'id, motivasi untuk mengerjakan, motivasi untuk meninggalkan, gitu. Motivasi mengerjakan perbuatan dan perbuatan perintah dan meninggalkan larangan. Gitu. Isinya itu. Kita bukan membahas masalah fikih. Bukan pincin-pincin, tapi nanti saya akan memaparkan kalau ada yang butuh dijelaskan. Tapi buku ini kebanyakan hadis saja. Misal haji itu siapa yang pergi haji akan yang yang tidak ikuti rafat, tidak mengucapkan kata-kata syahwat, tidak e, fusuk menyentuh secara fisik yang haram dan tidak jidal berdebat-debat dari di musim haji, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini fadilah kan, janji. Nah, seperti inilah nanti isinya, hadis-hadisnya. Ancaman orang kalau dusta nanti akan seperti ini. Ya. Mungkin akan dipotong lidahnya misalnya di neraka karena ada ancaman supaya orang meninggalkan. Isinya ini perintah, motivasi untuk mengerjakan perintah dan motivasi untuk meninggalkan larangan. Kemudian yang sebelas kitab jihad. Memahami lebih jauh tentang membela agama Allah. Seperti apa sih? Karena memang kita ada perang suci. ya. Jadi saya pernah berbicara dengan seorang e, Katolik di pesawat. Waktu saya lagi naik dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian di sebelah saya ada orang turunan Chinese Katolik. Eh, setelah terbang pesawat take off saya kemudian salaman sama dia saya tanya pak dari mana kenalan segala nama terus eh, setelah kenalan nama lalu saya tanya ya, menurut bapak eh, apa sih bagaimana tanggal bapak tentang Islam saya tanya begitu ini kebetulan kisahnya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya awal waktu teroris masih kental-kentalnya dan ciri teroris kan ada pada saya <laughs> ini jenggotan seperti ini lagi maka subhanallah eh, tatapan mata dia berubah total. Gitu. Tiba-tiba tadinya dia biasa, tiba-tiba dia dengan semangat dia mengatakan Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu pembunuh. Segala macam keburukan lah disebutin sama dia gitu. Lalu saya jadi pendengar yang baik. 20 menit dia ceramah gitu kan orang ini. Macam-macam diceritakan tentang keburukan Islam. Tapi semuanya buruk. Terutama berhubungan dengan masalah perang, bunuh-bunuh orang dan seterusnya gitu. Bom sana sini. Baiklah. Setelah dia selesai, saya bilang, Bapak udah selesai. Dia bilang, iya sudah. Baik. Sekarang bisa saya jelas, sekarang bisa saya sampaikan agama saya kan Bapak bicara tentang Islam. Tapi Bapak bukan Muslim, saya Muslim. Saya bisa jelasin agama saya nggak? Oh iya silakan Pak. Baik. Sekarang kebalik. Ya setengah jam saya ceramai. <laughs> Jadi bukan setengah jam, 40 menit saya ceramain dia waktu itu. Saya bilang gini Pak, Bapak agama Bapak Katolik. Baik. Pertanyaan pertama Pak, kalau seandainya ada satu Katolik membunuh atau membom Lalu saya bilang semua Katolik begitu. Bapak setuju nggak? Dia bilang enggak. Begitu juga Islam. Ya. Kalau ada satu dua orang yang berbuat, itu tidak membawakan simbol Islamnya. Satu orang abri berbuat salah, berarti satu orang itu yang salah, bukan semuanya, gitu kan? Kalau ada satu perusahaan, bapak punya perusahaan misalnya, ada satu pegawai bapak berbuat salah, saya yakin perusahaan akan memecatnya. Misal dia korupsi, misal dia berbuat salah, dia akan dikeluarin dan perusahaan akan lepas tangan. Ini bukan dari kami nih, walaupun pernah bekerja di sini. Bukan begitu dia bilang, iya benar. Baiklah. Saya akan jelaskan, di antara, tentu panjang yang saya ceritakan, tapi saya ingin berbagi masalah jihad misalnya. Maka saya mengatakan, Pak dalam Islam ada perang suci, namanya jihad. Di Katolik kan juga ada perang suci ya. Membela kalau agama dicoreng, kitab suci dicoreng, nabi dicoreng. Nggak mungkin kami diam gitu ya. Pasti kami akan membela. Seperti kasus Israel masuk ke Palestina, merebut negara orang Islam. Nggak mungkin orang Islam diam kan gitu. Hanya saja banyak orang yang menyalahgunakan perang suci ini. Kalau perang suci yang sebenarnya jihad itu Pak, Bapak mungkin belum tahu saya jelaskan. Kalau Nabi kami Muhammad SAW memerintahkan agar eh, pasukan jihad kalau masuk tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru mereka membayar upeti. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Itu pun kalau masuk medan perang, Nabi Muhammad SAW ingatkan tidak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah. Ya. Tawanan orang menyerang nggak boleh dibunuh, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan, nggak boleh bunuh hewan-hewan dan tidak boleh membakar. Nggak boleh membakar. Bahkan Nabi SAW titip pesan, kalau membunuh bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau sudah ditusuk mati selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam, gitu kan? Maka panjang lebar saya jelaskan. Alhamdulillah pada saat kami landing di Surabaya dia salaman sama saya dia mengatakan terima kasih Pak saya baru tahu Islam seperti itu jadi selama ini memang sudah rusak gitu ya, Karena ada sebagian orang yang memang tidak faham, Seperti kasus mereka bom Bali, mereka bom di Jakarta, mereka bom sini. dari mana ajarannya? Mengatasnamakan jihad ini kekonyolan, gitu kan? Ini nggak benar semuanya. Ini nggak benar. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai pada tingkat pemerintah kita sudah faham, bisa membedakan, gitu kan? Kalau dulu di buku rata, pokoknya semua dai yang sudah bicara bisa ditangkap. Hmm, sekarang sudah alhamdulillah sudah sangat luas ya. Bahkan saya insya Allah nanti akan diundang ceramah di Mabes khusus. Jadi ya memang ada permintaan dari Kapolri untuk itu. Untuk menyampaikan tentang Islam yang sebenarnya. Gitu. Jadi bagaimana menyampaikan Islam supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan jangan simbol-simbol Islam ini yang memang dasarnya simbol Islam dijadikan sebagai simbol keburukan. Seperti laki-laki berjenggot, atau misalnya perempuan berjilbab, atau bercadar, dan seterusnya. Baik, ini gambaran, hanya gambaran eh, pembukaan saja tentunya. Kita pindah nanti ke pasal ke e, bab 12 tentang kitabul ilm. Fadilah menuntut ilmu, ya, apa manfaatnya, ya, e, apa namanya keutamaannya dan seterusnya. Kemudian ada ke-13 kitab pujian dan syukur kepada Allah. Bagaimana kita memaksimalkan syukur itu yang merupakan ya kata kunci bertambahnya nikmat. Kemudian ada kitab 14 salawat untuk Nabi Muhammad SAW seperti apa sih? fadilah-fadilah orang membaca salawat, jenis-jenis salawat yang dianjurkan, dan jenis-jenis salawat yang tidak dianjurkan. Ya. Yang banyak dikarang-karang sekarang, itu akan kita luruskan. Kemudian yang kelima belas, kitab zikir. Keutamaan zikir, bagaimana bentuk-bentuk zikir, fadilah-fadilah zikir tertentu. Ini semua akan kita jelaskan. Poin ke-16, kitab doa. Ya. Ini segala macam doa nanti yang akan kita pelajari insya Allah di sini dan nanti akan saya datangkan e, contoh buku doa yang bisa Bapak Ibu e, milikin itu karena yayasan saya cetak ulang ada 132 macam doa dan itu semuanya doanya punya referensi. Jadi bukunya e, buku doa itu kecil dan itu e, dengan biaya cetak yang sangat murah cuman 10 ribu sampai 15 ribu rupiah tergantung jumlahnya. Maka itu ada penuh dengan buku-buku doa dan ada rujukan. Misal buku doa orang pada saat takut bacalah ini. Di bawah ada putnot kecil, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari. Jadi doanya sudah jelas ada rujukannya. Ya. Itu nanti akan insya Allah kita perlihatkan juga. Kemudian masuk dalam bab doa ini, Imam Nawawi menyebutkan tentang bab karamah dan keutamaan para wali. Nanti akan kita jelaskan, ada orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, dan akan kita paparkan nanti. Kemudian di 17 eh, ya, yang 17 ini sampai uh, kurang lebih eh, di poin 369 ya dari poin 254 itu semua perkara-perkara yang dilarang